Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap, terhadap mustalahul hadis karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Perhatikan. Sekarang kita akan memasuki mengenai kitab-kitab yang sudah dikarang yang membukukan di dalamnya hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang apa? Yang palsu. Kita lihat Waqad alafa katsiran min ahli hadis fi bayan al-ahadits al-mawdhu'ah difa'an 'anis sunnah wa tahdhiran al ummah. Artinya dan sungguh sangat banyak sekali dari kalangan ahli hadis mengarang, menulis, menyusun yaitu apa? di dalam menjelaskan hadis-hadis yang palsu dalam rangka apa? dalam rangka membela as-sunnah dan memperingatkan umat ini dari hadis palsu tersebut. Karena hadis palsu sangat berbahaya sekali. Misal contohnya, Al-Mawdu'at Al-Kubra. Ya, kitab-kitab yang dikenal dengan Al-Mawdu'at Al-Kubra lil Imam Abdurrahman Abdurrahman Ibn Jauzi Al-Mutawaffa sanah yaitu karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Jauzi. Al-Imam Ibn Jauzi ma'ruf dengan Ibn Jauzi itu ya. Al-Mutawaffa yang beliau diwafatkan pada tahun 6 Al-Mutawaffa sanata apa itu? Arabnya apa? Terus lanjutkan. Sabawatis'in. Sebelumnya watis'in? Sabawatis'in. Apa? Wa khams wa khamsmi'ah. Enam. Pada tahun 697 wa 500. Paham ya pada tahun 597 Hijriah. Lakinnahu lam yasta'ibha wa adkhala fiha ma laysa minha. Itu pun belum lurus. Akan tetapi kitab tersebut belum mencakup semuanya. Paham ya? Tapi beliau sudah berusaha nah sesuai dengan kadar beliau ya. Tapi ternyata masih ada kritikan dan yang disebutkan di sini akan tetapi kitab tersebut belum apa? Atau beliau rahimah taala Ibnu Jauzi belum mencakupkan semuanya. Paham ya? Nah, belum mencakup semuanya hadis-hadis palsu di dalamnya. Dan bahkan terkadang beliau memasukkan hadis yang bukan palsu. Paham ya? Tujuannya mengarang kitab itu hadisnya hadis palsu di dalamnya. Tapi ternyata belum semuanya masuk tapi bahkan mana beliau terkadang masukkan yang bukan hadis palsu itu loh. Apa maksudnya? Paham? Ayo. Berikutnya. Yang kedua, Al-Fawaidu Al-Majmu'ah fil ahadis Al-Mawdu'ah. Ya, ini juga nama kitabnya. Karena ini siapa? Al Imam Syaukani Al-Mutawaffa sanah. Ini karyanya Imam Syaukani yang beliau diwafatkan Al-Mutawaffa, jangan bacanya yang keliru ya. Kalau Al-Mutawaffi itu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Al-mutawaffi yang mewafatkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat malakul maut. Tapi kalau al-mutawaffa itu yang diwafatkan. Paham teman-teman? -teman? na'am. Jadi al-mutawaffa yang beliau diwafatkan sanata berapa itu? Pada tahun berapa itu? Sanata Arabnya apa itu bahasa Arabnya? Antum? Sanata? Naam sanata khamsin wa mi'atin wa alf. Paham ya? Atau juga boleh dari awal. Nah, fi sanati aw nam barakallahu fikum sanata alf wa mi'atin wa khamsin juga boleh. Paham itu ya? Boleh dibolak boleh dari, dari depan boleh, dari belakang boleh. Bahasa Arabnya seperti itu. Yang beliau meninggal pada tahun 1250 Hijriah. Wa fiha tasahulun bi idkhali ma laysa bi mawdu'in. Namun di dalamnya ternyata ada apa tasahul bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan memasukkan hadis yang tidak palsu. Paham belum? Seperti itu. Yang berikutnya. Kitab yang dikenal dengan Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah 'anil Ahadits Asy-Syani'ah Al-Mawdu'ah. Mensucikan syariat yang sangat tinggi dari hadis-hadis yang jelek dan palsu. Ibn Iraqin Al-Mutawaffa sanah yaitu karya Ibn Iraq yang beliau meninggal pada tahun Nam Al-Mutawaffa sanata 900 terus wasalah salah Wasittin, na'am. Yang meninggal pada tahun 963. Atau dari belakang bagaimana? Sanata? Sanata. Wasittin. Watismi'ah. Na'am, watismi'ah. Wa huwa min ajma' ma kutiba fiha. Yang mana kita tersebut termasuk kita Wahwamin huwa min apa man? min ajma' ma kutiba fiha Wahuwa ma kutiba fiha. Antum? Min atau men? Antum? Min. Antum? Man. Kembali ke orangnya atau ke kitabnya? Wa huwa man ajma'a ma kutiba fiha atau wa huwa min ajma' min ajma'a ma kutiba fiha? Amin kan? Ya, na'am. Kitabnya. Jadi kitab tersebut termasuk kitab yang paling Naam bisa dikatakan mencakup terhadap apa yang telah tertulis di dalamnya. Naam dalam artian lebih lengkap itu istilahnya. Seperti itu. Berikutnya kita baca sedikit lagi ya. Al-wadda'un katsirun wa min akabirihim al-masyhurin. Para pemalsu hadis itu banyak sekali. Perhatikannya, orang yang memalsukan hadis ternyata banyak. Wa min akabirihim al-masyhurin dan termasuk yang paling besarnya, si pentolannya mereka saya bosnya mereka lah, pembesar mereka yang paling besarnya, yang masyhur yang terkenal pertama Ishaq bin Najih Al-Multi. Ini Al-Multi itu ya bacanya ya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk pemalsu hadis. Wa Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi. Nah, ini bu bukan Al-Imam Al-Harawi itu lain lagi ya. Nah, Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi, nah ini juga pemalsu hadis. Wa Muhammad bin Saib Al-Kalbi, ma'ruf Al-Kalbi, seringnya dinukilkan tafsirannya itu kan, tafsir Al-Kalbi tapi ini juga termasuk pemalsu hadis. Naam. Wal Mughirah bin Sa'id Al-Kufi, ini juga termasuk pemalsu hadis. Wa Muqatil bin Sulaiman termasuk. Wal Waqidi bin Abi Yahya juga termasuk pemalsu hadis. Berikutnya insyaallah taala kita akan lihat sebab-sebabnya kenapa mereka memalsukan hadis, ada yang bertujuan jelek, ada yang tujuan intinya semua hampir tujuannya jelek semuanya. Nah, dan ada yang sengaja dan terang-terangan berani mengucapkan hingga dibunuh oleh para umarok waktu itu. نعم نسأل الله سلامة والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين